Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Dan kehebatan para sahabat Begitu mereka sampai di kota Madinah Kemudian Mendapatkan uh, Pencerahan tentang iman Mereka tidak masuk Islam di Madinah Tapi mereka pulang dulu ke Mekah Sampai di Mekah baru mengucapkan syahadat dengan lantang di depan orang-orang musyrik, di depan kawan-kawannya. Karena mereka khawatir kalau mengucapkan kalimat syahadat itu di Madinah ada anggapan bahasanya mereka masuk Islam karena takut dibunuh. Dan mereka itu orang yang paling uh, mempertahankan muruah ya, kehormatan pribadinya. Mati nggak jadi masalah, yang penting mati terhormat. Sehingga mereka menyatakan kalimat syahadat itu bukan di Madinah, tapi pulang dulu Pak. Menempuh perjalanan satu pekan. Ada yang lima hari kalau kendaraannya cukup cepat ya pakai kuda. Perjalanan yang luar biasa. Ya. Menunjukkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang punya kepribadian kuat. Makanya di Mekah itu nggak ada orang munafik. Adanya mukmin kafir. Munafik baru ada di mana? Di Madinah. Dan ciri orang yang tidak punya kepribadian kuat munafik itu karena terlalu cinta kepada dunia. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.